pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari yang berbahagia ini, di hari Jumat penuh barokah insyaAllah ta'ala. Di kesempatan siang ini kita akan simak bersama seperti biasa kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari studio Roja. Namun e, tidak seperti biasanya dari pembahasan silsilah hadis bersama Ustadz Abu Yahya. Ya, pada siang kesempatan ini kita kedatangan tamu yaitu Alustad Dr. Ali Misri Semjan, uh, Semjan Putra Emma Hafidhullahu Ta'ala dan insyaallah akan membawakan pembahasan di mana kita pada bulan ini ya di bulan Masehi eh, berada di bulan akhir tahun yaitu mengenai pembahasan renungan di akhir tahun dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di uh, samping kami dan uh, ahlan Ustaz ya selamat datang di studio kami. Jazakallahu khair Ustaz atas kelamaan waktunya. Ya semoga pertemuan kita pertemuan yang berkah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa kepada Anda para pendengar sekalian ya ataupun pemirsa Roja, setelah pembahasan nanti kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin red interaktif Eh, sesuai dengan pembahasan kita yaitu mengenai renungan di akhir tahun Anda bisa bertanya di layanan telepon kami di 0218236543 ataupun bisa melayangkan beberapa pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0813 ya baik langsung akan kita simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita semua dalam langkahi dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita dibimbing oleh Allah SWT hendaknya kepada hal-hal yang terbaik baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan pedoman bagi umatnya demi untuk menggapai dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT dalam kesempatan kini kita berjumpa dalam sebuah tema yaitu yaitu renungan di akhir tahun. Uh, sebagaimana dalam kehidupan duniawi, terutama adalah para saudagar, para pedagang, uh, eh, di akhir tahun mereka pasti mencoba menghitung-hitung uh, berapa untung dan rugi dari usaha yang mereka lakukan, yang mereka jalani setahun yang lalu di dalam ketika menghitung itu mungkin akan ada hal-hal yang didapati menyebabkan beberapa hal yang merugikan mungkin juga di dalam hitung-hitung itu ada hal-hal yang menguntungkan ketika kita melihat ahli dunia para pencari dunia mereka sentiasa berpikir di akhir tahun membuat program-program kemudian juga berpikir di akhir tahun uh, menilai apa yang telah mereka lakukan pada tahun yang lalu kalau begitu ihtimamnya, begitu kita mementingkan, begitu kita memperdulikan uh, kehidupan kita di masa yang akan datang waktu kita di dunia ini, pernahkah kepedulian seperti itu uh, kita lakukan untuk kehidupan kita yang lebih panjang lagi, yang tiada lagi kehidupan setelahnya, itu kehidupan akhirat kehidupan yang kekal dan abadi. Jika beruntung adalah beruntung selamanya. Jika merugi adalah akan merugi selamanya pula. Maka selayaknya lah kita juga sebagai seorang mukmin mencoba muhasabatun nafs. Menghitung-hitung diri kita ini. Mempedulikan diri kita ini. Bagaimanakah usaha-usaha yang telah kita lakukan selama ini dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah ilmu, dalam berdakwah kepada Allah, dalam berinfak, dan bagi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sudahkah mendapatkan keberuntungan bagi diri kita, ataukah membawa kebinasaan kepada diri kita? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali mengingatkan tentang bahwa di dalam pergantian waktu perputaran tahun ada ibroh-ibroh yang bisa diambil oleh orang-orang beriman. Subhana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laatil lil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam itu ada terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemikiran, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan, bagi orang-orang yang mau mengambil ibrah dari bukti-bukti kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang tersebut. Dalam firman yang lain, surah An-Nur ayat 44 Allah juga berfirman, يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار Allah memperhatikan malam dan siang. Sungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan ini. Yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalikal la'ibrata lil absar. Allah ialah mempergantikan antara malam dan siang. Sungguhnya pada hal demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, ulil absar, memiliki pandangan, memiliki pemikiran dan kecerdasan. Ini di dalam ayat ini Allah memberitahkan bagaimana sikap seorang mukmin dalam mengamati hidup ini, di dalam menempuh hidup ini, dalam melihat perjalanan waktu. Ya hendaknya dia mengambil ibrah pelajaran-pelajaran. Dimana juga lah hadis Rasulullah SAW menyebutkan jangan sampai seorang mukmin itu tercemplung ke dalam lubang yang semisal sebelumnya dua kali ya dalam jatuh ke dalam lubang yang sama harusnya selayaknya seorang mukmin itu adalah mengambil pelajaran dan ibroh-ibroh dari perjalanan waktu. Jika kita suruh ke belakang, waktu-waktu yang telah berlalu, seperti bagaimana sejarah-sejarah umat yang berlalu, ya ibroh-ibroh kepada kehidupan mereka, sikap mereka di dalam menilai kehidupan, menempuh kehidupan ini, bahwa semuanya bermuara kepada satu kesimpulan bahwa wal aqibatul muttaqin. Beruntungan, kejayaan itu adalah milik orang-orang bertakwa dan kehancuran, kebinasaan itu adalah milik orang-orang yang berdosa. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62. Wahyu alladhi yuqallibul laila wa huwa alladhi ja'ala al-laila Dialah zat yang menjadikan malam dan siang khilfatan saling bergantian walladzi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkar arada syukura dialah yang menjadikan malam dan siang itu saling bergantian liman arada an yadhakkara bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau arada syukura atau mau bersyukur dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga terdapat pesan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap waktu terhadap perjalanan kehidupannya yang dia mengambil pelajaran dari berbagai kondisi dan hal-hal yang pernah dilalui dalam hidup ini baik yang dilalui oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain maka dia akan mengambil ibrah dari pelajaran tersebut ini Allah sebutkan liman arada ayadzakara bagi orang yang mau mengambil pelajaran ya di tahun yang lalu banyak hal yang kita lalui ada kesedihan ada kebahagiaan ada kejayaan, ada kerugian, ada keberuntungan, ada sehat walafiat dan juga ada kita diuji dengan sakit dan seterusnya. Orang-orang yang beriman dalam kondisi-kondisi yang dilaluinya itu dia mengampu, mengambil ibroh, Dia mengampu mengambil dia mampu mengambil pelajaran untuk langkahnya yang akan datang. Kemudian au arada syukurah di sini ada dua. Ya, eh, lima awda ya zakar orang ada syukur. Orang yang ingin mendapat pelajaran atau orang yang ingin bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran adalah mungkin ya dari hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyulitkan atau pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mengambil pelajaran? baik pelajaran ada kejadian yang ada di dalam keluarga kita, di masyarakat kita, di bangsa kita atau di dunia. Betapa banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita uh, menganggap satu hal yang luar biasa. Satu hal yang mungkin tidak bisa terbayangkan oleh diri kita. Tapi hal itu terjadi dan dari situ kita dapat mengambil ibrah. Pernahkah kita mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Mesir, oleh saudara-saudara kita yang berada di Syria dan seterusnya dan banyak kejadian-kejadian kejadian yang dialami oleh negeri kita berbagai bencana pernah ketika mengambil pelajaran oh, atau arada syukura atau orang-orang yang bersyukur di dalam perjalanan kehidupan kita tentu tidak semuanya kita selalu menderita tidak senantiasa kita berkecewa dalam kecewaan pasti ada hal-hal yang membuat kita tersenyum membuat kita gembira membuat kita senang hati maka bagaimana sikap kita ketika menyikapi hal-hal kondisi ini yang membuat kita senang, beruntung, dan bahagia ini? Apa yang kita lakukan? Pernahkah kita bersyukur? Kita diberi rezeki, pernahkah kita bersyukur? Kita diberi kesehatan, pernahkah kita bersyukur? Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita rinci, yang banyak harus kita syukuri. Jika kita sakit, masih kita beruntung. Baru sakit diuji Allah SWT. Bagaimana kalau seandainya kita ada ditimpa penyakit lebih parah lagi? atau mungkin kita adalah tidak bisa lagi untuk menambah ke, atau mendapatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala justru dalam keadaan sakit kita ya kita berumur dosa dan kita tidak punya peluang untuk perbaiki diri. Maka ibrah bagi kita. Dalam kejadian sehari-hari banyak kita lihat orang yang berkecimpung dengan kemaksiatan, bagaimana akhir dari hidupnya. Demikian pula kita dalam kehidupan hari kita lihat orang yang berjalan di jalan Allah, berjuang untuk agama Allah, Bagaimana pula jalan hidupnya? Dan siapakah yang beruntung dan siapakah yang merugi? Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT. Maka anak kita mencoba merenung dari perjalanan waktu ini. Tahun 1435 Hijriah sudah satu bulan lewat. Seakan waktu ini berlalu tanpa kita rasakan. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap langkah yang kita layunkan, setiap detik-detik yang kita lalui adalah mengiring kita kepada suatu hal yang pasti kita temui semua, yaitu kematian. Mengiring kita kepada rumah kita, itu kuburan. Adalah akhir semua apa yang kita banggakan di dunia ini atau apa yang kita kecewakan di dunia ini, semuanya akan berakhir dengan kematian dan akan berada di alam kubur, kemudian alam akhirat dan seterusnya. Maka sepantasnya lah kita sebagai seorang mukmin merenung sekali-kali ketika di akhir tahun ini yang mungkin kebagian sebagian orang justru berbahagia dengan banyak alasan dengan bertambahnya tahun naik pula tunjangan masa kerjanya dengan bertambah tahun mungkin dia akan naik pangkat mungkin dia akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan seterusnya. Tetapi itu adalah kebahagiaan, keberuntungan yang sementara. Kalau ketika di dunia kita, ketika ditinggikan kedudukannya, kita merasa senang. Terbayangkan oleh kita seandainya ketika orang lain juga di akhir tahun dia dipecat, di akhir tahun dia itu mengalami kebangkrutan. Nah, ketika kondisi ini kalau kebangkrutan dan kehinaan yang di akhir tahun itu. Begitu pula kondisinya di akhir kelak. Bagaimana? Bagaimana kekecewaannya? Ketika manusia dihadapkan ketika menerima catatan amalnya dan juga melewati sirta mustaqim yang insya Allah kita akan mencoba merenung sedikit dari perjalanan-perjalanan hidup kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai sewaktu dunia ini dan menjadi orang yang menyesal kemudian hari. Meminta untuk kembali ke dunia ketika melihat api neraka yang menyala-nyala di depan mata. Maka Allah firmankan, "Wal tanzur nafsu wal tanzur nafsu ma qadamat liqat." setiap jiwa memperhatikan, merenungkan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang Anda persiapkan? Kalau seandainya dalam kehidupan dunia ini kita berpikir apa yang harus kita makan besok hari. Tetapi pernahkah kita berpikir hari yang lebih panjang lagi? Kalau di dunia kita kelaparan mungkin tidak berapa lama bisa kalau seandainya pun rezeki kita telah usai yang telah selesai sesuai dengan takdir Allah kita akan berakhir dengan kematian. Tapi bagaimana kalau seandainya kita kelaparan di akhir kelak? Kita kehausan, Bukan hanya sekedar kehausan lalu diberi minum dari tembaga yang panas. Pernah kita membayangkan hal itu? Bagaimana ketika kita kedinginan, butuh selimut tapi diberi selimut api. Dan seterusnya, dan seterusnya kondisi-kondisi yang perlu kita renungan pada diri kita masing-masing. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ketika di akhir kelak manusia akan baru ingat, yauma yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Ya, pada hari manusia baru ingat bahwa dahulu di dunia ada petunjuk-petunjuk, ada aran-aran kepada yang benar. Baru ingat bahwa dia di dunia lalai. Hari ini baru menyesali perbuatan-perbuatan itu. Wa annala Pada hari itu enggak berapi lagi. Ya, dia ingat hal-hal kebenaran, menyesali perbuatan-perbuatan yang berlalu. Wa Enggak ada gunanya. Kalau seandainya di akhir kita tidak menyesal makanya disebutkan dalam peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna Sesalilah sekarang sebelum kita menyesal di akhir kelak. Penyesalan di sekarang adalah sebuah keberuntungan karena kita akan memperbaiki kondisi kita dari keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di akhirat kelak dia mengandai. Yaqul Ya laitani aduhai dahulu. Aku berbuat untuk kehidupanku hari ini. Aku beramal soleh. Aku mau menghadisi majlis ilmu. Aku mengamalkan ilmuku. Aku berkorban dengan hartaku untuk bela agama Allah. Aku bisa berbuat baik kepada suamiku, Aku bisa berbuat kepada orang tuaku. Tidak ada lagi arti penyesalan di akhir kelak. Sehingga dia mengatakan, Ya laitani qadamtu li hayati. Wa yawma idzin la 'adzabahu ahad. Lanjutan dari ayat tersebut Allah sebutkan. Pada hari itu tiada azab lebih dahsyat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita sekali-kali berpikir, merenungkan kemana jiwa ini akan berakhir, di mana akan terdampar, Apakah akhir terdamparnya di neraka ataukah di surga Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa, kaum muslimin dan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah membuka hati kita untuk sekali merenung muhasabatun nafs menghisap diri kita ini Para pemirsa, maka sebelum datang masa penyesalan yang panjang, mari kita sesali sekarang selagi masih hayat di kandung badan Tadi sudah kita sebutkan firman Allah s.w.t. wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa yang telah dia lakukan untuk hari esok? Hari esok ini maksud di sini adalah yaitu hari akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertawakallah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha tahu dengan segala apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansam anfusahum. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Ulaika fasikun. Itulah mereka orang-orang yang fasik. Kita lihat ketika orang lupa kepada Allah, dia menjadi lupa diri. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ibaratnya kalau orang berdagang ya kita lihat. Kadang-kadang karena begitu oh, antusiasnya mencari sebuah keberuntungan, nafkah dan seterusnya kita lihat. Atau ke kantor umpamanya. Pagi hari itu dia lupa untuk makan. Bahkan mungkin sengaja dia tinggalkan untuk sarapan karena takut terlambat. Atau takut pelanggan sudah mulai membeli dan toko belum dibuka. Sehingga dia tidak sempat untuk sarapan dulu. Dan berjual beli, jual beli, jual beli. Demikian pula orang bekerja, bekerja, bekerja. Lupa lagi makan siang. Ini salah satu bentuk kecil saja dari orang lupa diri sehingga dengan yang pada awalnya dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan kelalaian terhadap dirinya ini justru membawa musibah. Dia mungkin mendapat penyakit mak, penyakit-penyakit-penyakit yang lainnya. Dengan sebab apa? Dia lupa diri. Allah jadikan dia lupa. Ini lupa diri yang bentuknya kecil. Bagaimana kalau orang lupa diri? Kemana dirinya ini mau dibawa? Bahkan dirinya ini mungkin dicampakkan kepada kebinasaan dosa, maksiat dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tulku biaidikum tahluka. Jangan bawa diri kalian, jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan betapa banyaknya orang tanpa menyadari. Dia disilaukan oleh dunia. Dia digalaukan oleh dunia, dilalaikan oleh dunia. Sehingga membuat dirinya tersiksa sendiri di dunia ini. Yang pada intinya dia ingin membahagiakan dirinya, tapi yang dia dapat justru sebaliknya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT dan para pendengar dimanapun Anda berada, maka selainnya kita sekali-kali merenungkan ya Jangan sampai kita lupa diri. Jika pemuda kita lihat orang lupa diri, ya saat mengendarai motor umpamanya, dia lupa dirinya akan mati. Kalau seandainya dia yang dia mengendarai dengan tidak dengan sebaiknya membawa motor itu, mungkin ogel ogalan tidak memakai alat-alat keamanan yang telah ditentukan dan seterusnya. Ini salah satu bentuk orang lupa diri dalam hal-hal dunia. Bagaimana kalau seandainya yang dilupakan dirinya itu adalah hal-hal yang kebahagiaan dirinya di akhirat kelak? Lupa dia apa yang akan dia minum di akhirat? Apa yang akan dia makan di akhirat? Apa yang akan dia pakai di akhirat? Di mana tempat dirinya di akhirat? Inilah yang diingat oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri. Lupa bahwa diri ini adalah makhluk Allah. Lupa bahwa diri akan berakhir di dunia ini. Lupa bahwa diri akan mati. Lupa bahwa diri akan ditanya. Lupa bahwa diri akan dihisap. Dan seterusnya, seterusnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita renungkan. Mulai humul fasikun itulah orang orang-orang yang fasik membuat dosa. Lalu Allah sebutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Bagaimana sisinya mereka tidak sama? Ya, tidak sama ketika mereka berada di dunia dan juga tidak sama ketika mereka telah berada di akhir kelak. Di dunia orang-orang ashabun nar adalah orang-orang yang memacu hawa nafsunya. Orang-orang yang memuaskan keinginan-keinginannya duniawinya bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak halal lagi ya dengan cara-cara yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala ada ashabul jannah mengendalikan dirinya mengendalikan hawa nafsunya ya jika dia orang-orang yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak menjadi congkak dia tidak menjadi sombong jika dia orang-orang yang memegang amanah dia tidak melalikan amanah itu bukan membuat dia silau matanya melihat amanah-amanah yang berada di tangannya sehingga membuat dia khianat kepada rakyat dan pada yang lainnya. Para pemirsa dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul faizun, ashabul jannati humul faizun. Laisa ashabun nari ashabul jannati, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga itu. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di akhir kelak. Itulah orang yang beruntung Lalu pasti semua kita jika ditanya kamu ingin menjadi orang beruntung atau ingin menjadi orang merugi? Pasti semua kita menjawab ingin menjadi orang beruntung. Tetapi bagaimana? Sudahkah kita menapaki menempuh jalan ke arah keberuntungan itu? Atau kita ucapkan di lisan kita ingin menjadi orang beruntung tapi tingkah laku kita menjadi orang yang ingin merugi. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga dalam hadis yang akan Imam Tirmizi, yang hadisun dan sahih. Hadis ini hadis hadisun hasan, hadis ini dihasan oleh Imam Tirmizi. Al Qaisu mandana sawu amila lima al maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk hal yang setelah mati. Wal ajizu orang-orang yang lembek, orang yang lemah, nafsu hawa hawaha, menitabah nafsu hawa. Orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. wataman Allahil amani, wataman Allah. Mereka bercita-cita ya sedangkan dia berbuat dosa namun dia ingin masuk surga. Itulah orang-orang yang lemah. Ya, dia mengikuti hawa nafsunya sepuas-puasnya. Baik dari segi penguasaan hawa nafsu dari perutnya, yang bukan perutnya atau berhubungan dengan hawa nafsu seksualitasnya dan lainnya. Ya, atau konsumsi dan lainnya dia puaskan ya lalu dia uh, dalam memuaskan itu pun uh, keluar dari koridor-koridor ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan hal itu dia juga bercita-cita menjadi orang yang masuk surga ini adalah orang-orang yang ajiz orang-orang yang lemah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dan orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang mengawali dirinya, mengawal dirinya sendiri, mengawal pandangannya, mengawal telinganya, mengawal lisannya, mengawal tangannya dan kakinya serta hatinya. Ya, dia kawal itu. Jangan sampai keluar dari ketentuan-ketentuan syar'i. Lisan jangan sampai berguncing, mengumpat, mencelah, menghina dan seterusnya. Tangan jangan sampai membuat sesuatu mengambil hak orang lain. Hati jangan sampai memiliki rasa hasad, dengki dan seterusnya. Mata jangan sampai diperlihatkan melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Telinga demikian pula jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mengendalikan diri. Kemudian ini dalil-dalil menunjukkan betapa pentingnya kita muhasabatun nafs. Betapa pentingnya kita memperhitungkan diri ini. Ya, Sebenarnya manusia manusia eh, manusia di akhir tahun ini juga memperhitungkan dagangannya, beruntungkah dia ataukah dia menjadi orang yang merugi dalam perdagangannya. Amir Mu'minin Umar Khattab juga menyesatkan hasibu anfusakum qabla antu hasabu hisaplah dirimu sebelum kamu dihisab. Karena apabila orang itu telah menghisab dirinya, melihat kekurangan-kekurangannya, dia akan menyadarkan diri, sadar diri dia. Akan tersentak dia atas kealpaannya, atas kelalaiannya, kekurangannya. Betapa banyaknya dosa saya, betapa banyaknya maksiat saya. Dia akan kembali kepada yang benar. Tapi orang yang lupa, yang lebih parah itu adalah orang yang lupa. Ya berbuat dosa itu adalah memang sudahlah uh, fitrah memang bani Adam. Sebagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi bersabda, "Kudu bani Adam khata." Setiap bani Adam punya kesalahan. Ini akhir eh, khatain atau wabun. Tapi yang terbaik adalah bertobat. Nah, suatu dosa yang lebih besar lagi adalah melupakan dosa itu. Kita tidak ingat dengan dosa-dosa kita. Sehingga tidak pernah terlintas dalam ingatan kita ingin bertobat. Ingin kembali kepada Allah SWT. Kita berjalan seakan-akan tidak pernah berdosa. Padahal setiap penglihatan, pendengaran, langkah, ucapan sehari-hari berlumur dosa. Berbuat dosa. Maka oleh sebab itu, amin muminin, hasib amfusam qabla antuhasabu, hesablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kemudian watazayyanu li'ardil akbar. Ya, bersiap-siaplah, berhias dirilah untuk di saat yaitu menghadap Allah SWT ini dikumpulnya semua makhluk wa innama yakhiful hisab yawma qiyamah ala man hasib nafsihi ala hasibi nafsihi sungguhnya hisab itu akan ringan bagi orang-orang yang mau menghisab dirinya di dunia sekarang ini ya innama yakhiful hisab ala man hasibi nafsihi ala man hasaba nafsahu fid dunya orang-orang yang menghisap dirinya waktu dunia ini maka oleh sebab itu pantaslah kita merenung ya dan sekali-kali ketika kita uh, tidur nyenyak uh, akan tidur nyenyak atau ketika kita istirahat sebentar dari kecapean pekerjaan kita ya bagaimana akhir dari kehidupan kita ini? Kemana kita akan berjalan? Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok? Hari yang tiada bermanfaat lagi harta dan keturunan kita. Subhanahu Allah subhanahu dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banu illa ma biqalbin salim." Hari yang tiada bisa bermanfaat lagi harta dan keturunan keturunan kita, anak-anak kita. Tetapi kecuali orang yang bermanfaat itu hanya illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat selamat dari maksiat, dari perbuatan bid'ah dan dosa-dosa lainnya, kesyirikan. Ya, ini yang perlu kita hisap. Kita hitung diri kita. Ketika kita saat ini menghitung diri kita, ingat akhir dari kehidupan kita ini. Umpamanya ingat ketika nyawa kita berpisah dengan jasad kita. Pernah kita terbayang bagaimana kondisinya nanti saat roh kita dicabut karena Allah sudah sebutkan kul nafsun dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Lalu pernahkah kita sekali-kali merenung bagaimanakah saat roh saya ini dicabut nanti? Kondisinya bagaimana? Ketika nyawa kita akan diberpisah dengan jasad kita adalah kondisi yang sangat sulit ketika saat menghadapi sekatul maut. Bagaimana kesulungan sekatul maut itu? Ibunda kita Aisyah anha menyebutkan ketika Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakratul maut Beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdal khalq. Makhluk yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau ketika menghadap sekatul maut? Ibu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari beliau bersabda, "La ilaha illallah." Bila mengucapkan kalimat ini, "Inna lil mauti sakarat." La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam merasakan sakratul maut. Bagaimana dengan kita? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Karena boleh sebutkan ini akhsyakum, inna a'lamukum billahi akhsyakum lahu. Saya ini adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dan lebih takut kepada Allah dari kalian semua kata Rasulullah Wasallam. Tapi beliau tidak selamat dari sakaratul maut beliau ketemuan. Sebutkan la ilaha illallah lil mauti sakarat. Beliau mengucapkan kalimat ini. Kemudian beliau katakan, sungguh bagi kematian itu ada sakratul maut. Pernahkah kita merenungkan ketika roh kita akan berpisah dengan jasad kita? Disibukkan oleh para ulama kita tentang penjelasan ini digambarkan oleh mereka dalam berapa penjelasan mereka bagikan yaitu kambing hidup dikuliti ya itu bagikan kondisi yang sangat sulit dalam hadis juga disebutkan ya ketika malaikat maut akan mencabut nyawa itu jika dia seorang mukmin yang soleh rohnya akan menetes bagaikan menetesnya air dari itu cerek atau tempat minuman. Tetapi bagaimana dengan jiwa yang bergumul dosa? Kasafut seperti adalah sikat besi yang ditancapkan ke dalam ijuk. Ya. Bagaimana mencabut sikat besi itu adalah sangat sulit. Dan disebutkan sehingga rohnya terpencar ke seluruh tubuhnya karena takut kepada kemarahan Allah yang akan menghadap kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar. Betapa sakit. Kondisi itu adalah kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat mengerikan. Maka pernahkah kita mempersiapkan kondisi ini? Ya, kondisi sakratul maut. Maka sepantasnya kita merenung sesekali tentang kondisi sakratul maut agar kita tidak senantiasa ditipu oleh porta mengana dunia ini ditipu oleh keindahan dunia permainan dunia ini sehingga kita lalai dari perintah Allah lalai dari mempelajari agama lalai dari mengamalkan agama lalai dari mendidik keluarga mendidik anak kita menasihati karib kerabat kita dan bahkan mungkin masyarakat kita kita tidak peduli dengan tetangga kita dan kita hanya bersifat individualisme memperhatikan diri sendiri ini adalah kondisi-kondisi yang sangat sulit nantinya ketika kita menghadapi sakatul maut dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dilakukan oleh sahabat ketika orang meninggal itu ya pada suatu ketika lewatlah orang membawa jenazah Rasulullah SAW berkata mustarihun atau mustarahun minhu. Orang ini telah beristirahat atau orang lain beristirahat darinya. Kalau ya Rasulullah wa mal, mal mustari wa mal mustarahun. Lalu sahabat bertanya, ya kenapa ya Rasulullah yang ungkapkan orang ini telah beristirahat atau beristirahat darinya? Apa maksudnya? Rasulullah SAW menjawabkan, menjelaskan, Al-Abdul Mu'min, yastarihu min nasabid dunya. Hamba yang beriman beristirahat dari kecapean dunia. Ya, di dunia kita jelas nasabun menemui, menemui berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan dunia ini. Ya, walaupun bagaimanapun orang itu pamannya memiliki harta, kedudukan semacam, namun dia tetap capek, tetap letih. Ya. Ya, kita lihat bahkan semakin tinggi kedudukan orang itu dan semakin banyak hartanya, justru dia akan semakin mengalami keletihan, kecapean yang lebih luar biasa lagi pikirannya terkuras, waktunya habis, dan seterusnya, seterusnya. Sehingga jarang untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hamba yang beriman istirahat dari kecapean dunia. Wa adaha. Yani, dan dari apa namanya siksa dunia ini. Ila rahmatillah itu menuju rahmat Allah. Wal abdul fajir adapun hamba yang berdosa. Yastarih minhul ibad wasyajar wadawab. Adapun orang yang dunianya berbuat di dunia ini berbuat maksiat, dosa, kemungkaran, apabila meninggal merasa amanlah hamba-hamba orang Allah dari gangguannya. Bukan hanya manusia, hamba-hamba Allah saja yang aman, eh, manusia saja, tapi masuk pohon dan binatang yang melata aman dari gangguannya. Jadi ini ada dua kondisi orang ketika berpulang ke hari akhirat itu ada memang istirahat dari kecapean dunia dia menuju rahmat Allah ada orang lain beristirahat dari gangguannya ya karena hidupnya selalu mengganggu orang lain selalu memfitnah mengganggu dan segala macamnya ganggu-gangguan dilakukannya ya bukan hanya itu pohon-pohon pun aman dari gangguannya nah ini termasuk bagian dalil mungkin dari yang apa sekarang yang lebih disuarakan oleh secara internasional uh, suasana kehijauan ya, penghijauan. Nah, pohon pun selamat di gangguannya Kemudian wadawab, demikian pula tumbuh-tumbuhan. Barangkali ini juga ya. Kita lihat sekarang ini uh, tumbuh-tumbuhan dan uh, binatang yang melata. Aman dari gangguannya. Dan mungkin merasa aman ketika uh, orang ini meninggal. Itulah ibaratnya. Nah inilah kondisi jangan kita sampai uh, terpilih kepada jenis yang kedua ini. Tapi hendaknya menjadi orang pertama ketika meninggal adalah orang beristirahat dari kecapean dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama yang perlu kita muhasabah nafs. Di diri kita saat roh meninggalkan jiwa oh apa jasad ini? Muhasabah nafs kedua adalah yaitu ketika roh telah berpisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti dia setelah itu akan berada di alam barzah yang lebih kenal dengan alam kubur. Lalu kita dikuburkan di lubang yang lebarnya hanya cukup untuk berbaring saja. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yatba'u maitu salasa." yatba'ul baita salasatun. Apabila seorang mayit itu diikuti oleh tiga hal, Maaluhu ahluhu wa amaluhu yarji asnani wa yabqa wahid ketika dia meninggal ke kuburan diikuti oleh tiga hal hartanya keluarganya dan amalannya yang dua kembali harta dan keluarganya kembali dan hanya tinggal amalnya bersama dia nah ketika kita meninggal ya manusia pun tidak rela tidak mau membuat kubur kita agak dua kali lipat dari besar tubuh kita. Hanya pas dengan jasad kita saja. Ya. Dan itulah kondisi yang akan kita alami. Kita berbaring yang ke atas pas ya, samping kiri pas dengan tubuh kita saja. Pernahkah kita bayangkan di sana kondisi itu? Tapi bagaimana orang mukmin dan bagaimana orang-orang yang tidak beriman? Orang mukmin disebutkan hadis kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Tetapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuburnya sudah sempit, semakin menyempitkannya. Diapit oleh kubur itu. Sampai tulang rusuknya bertemu yang kiri dengan yang kanan. Yang atas mengimpit pula ke bawah. Bayangan yang cukup luar biasa. Pernah nggak terbayang itu oleh kita saat kita berbaring di atas kasur yang empuk ya spring bed atau yang lainnya ya bagaimana kondisi saat kita meletakkan kepala kita di alam kubur nanti malam pertama di alam kubur apakah tidur beralaskan api ataukah tidur beralaskan permedani dari surga Allah Sebenarnya disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW menerangkan hadis Bara' Azib. Orang mukmin akan dibukakan baginya pintu surga lalu datanglah keharuman surga padanya. Tapi orang kafir gimana? Dibukakan, di belakang kepadanya keduduk tempatnya tinggalnya di neraka. Lalu datanglah hawa panas di neraka itu ke dalam kuburnya. Dan bagaimana siapa pula temannya alam kubur? Disebutkan lagi nanti akan datang seseorang yang kalau dia orang mukmin yang berwajah tampan, yang berbau wangi, dan itulah amalannya yang menemani di alam kubur. Dia ya dalam kesepian ada yang menemaninya itu amalnya berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan orang yang berdosa siapa menemaninya juga amalannya dalam bentuk yang sangat menakutkan dengan bau yang sangat menjijikkan pernahkah kita setali mengingat alam kubur ini ketika jasad kita terbaring di sana bagaimanakah kondisi kita nantinya sudahkah kita persiapkan kasur untuk di sana Selimut untuk di sana. Bagaimana kita saat tidur di dunia memikir selimut yang paling halus, bantar yang paling empuk dan seterusnya. Renungkanlah sekali kondisi ketika kita dimasuk ke dalam kubur itu. Para muslimin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mengerikan alam kubur itu. Maka selainnya kita sekali-kali merenungkannya. Rasulullah Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu ghadat ghadwatan wuduwatan wa asiyatan iman nar wa imal jannah." Bila seseorang kalian telah meninggal, akan dipilihkan tempat tinggalnya, maka ada wuduwatan di sore hari dan pagi hari, di pagi dan sore hari, imma dari neraka atau surga. Wa qalu hadza ma'ahaduka hatta tub'ats. Lalu dikatakan tadi yang kita sebutkan, dikatakan kepada orang ini yang mumin melihat tempat duduknya di surga, inilah tempatmu. Nanti, ya, engkau menunggunya sampai engkau dibangkit. Demikian pula dikatakan pada orang yang calon penghuni neraka, inilah tempatmu. Engkau menunggunya sampai kamu dibangkitkan. Dalam hadis sebutkan orang beriman ketika melihat begitu indahnya tempatnya di akan dia hadapkan yang akan dia masuki ya setelah dia dibangkit dia berdoa kepada Allah ya Allah akim ya Allah cepat ya cepatkan kiamat cepatkan kiamat karena dia rindu untuk menempati tempat yang telah diperlihatkan kepadanya dia tidur nyenyak sabar dalam menunggu ketenangan yang begitu luar biasa dalam kuburnya karena dia sudah memiliki tempat yang jelas di akhirat dan bagaimana dengan sebaliknya orang yang diperlihatkan tempat dunia tempat tinggalnya adalah di neraka. Dia berdoa kepada Allah, Ya Allah la taqimsa. Ya Allah jangan jangan datangkan kiamat. Jangan datangkan kiamat ya Allah. Kenapa? Karena dia melihat jika kiamat telah terjadi, tempatnya berada di api neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin, renungkanlah sekali-kali bagaimana kondisi kita di alam kubur kelak. Itulah itu renungan kedua. Kemudian renungan ketiga adalah ingat ketika jasad kita dibangkit kembali. Saat semua manusia dibangkit dari kuburnya bagaikan aneh-aneh yang bertebangan atau bertebaran. Tanpa pakaian dan tanpa alas kaki dalam keadaan tidak berkhitan seperti saat ia dilahirkan ya saat awal dia dilahirkan ada manusia yang berjalan dengan tatah titih, tatah titih sambil membawa dosanya ada yang terinjak di bawah telapak kaki manusia. Ada pula manusia yang tenggelamkan oleh keringatnya sambil meminum keringatnya sendiri. Karena begitu panas dan kehausan luar biasa saat itu. Pernahkah kita merenungkan kondisi ini? Menghisap diri kita, kita saat itu, di manakah kita akan berada? Rasul kita juga menggambarkan dalam kondisi saat itu ada orang yang tidak mengalami kondisi yang sulit. Sebenarnya sebekal Rasulullah SAW, sabatu. Yudhulahumullah yumala dhilla illa dhilluh. Ada tujuh kelompok, tujuh jenis orang yang mendapat naungan hari itu. Di antaranya ada imam adil, pemimpin yang adil. Kemudian, warajulun qalbu di masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, beribadah, mendengar pengajian, dan seterusnya. Wasyabun nasya'a batillah, orang seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Berbeda dengan pemuda-pemuda kita yang membuang-buang waktunya untuk berkeliaran, untuk pergi sana mejeng sana mejeng sini dan seterusnya. Kemudian warajulan tahaban fillah dan orang yang saling mencintai dua orang saling mengasihi, saling bercinta, saling berkasih sayang, saling bergaul ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajul da'an mara'atun zata malin wa jamalin wa mansubin dan juga seorang laki-laki yang mampu menahan diri dari godaan wanita. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah atau orang yang bermunajat pada saat sepertiga malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa mengingat dosa-dosanya, membaca ayat-ayat Allah, dia meneteskan air mata. Dan juga orang yang disebutkan lain adalah yang menginfakkan hartanya dengan penuh ikhlas, penjulun. la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminuhu. Orang yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, inilah orang-orang beruntung ataukah kita sebaliknya? Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya dan meminum keringatnya sendiri ada orang yang tertata titik membawa dosanya ya ada orang yang diinjak-injak oleh manusia ada orang yang lidahnya panjang sekali dan terinjak-injak juga oleh manusia dan seterusnya bermacam kondisi saat itu dan kita akan menentukan hal itu saat sekarang dengan amal kita inilah kondisi yang ingin kita alami pada hari itu kaum muslimin para pemirsa rahmat Allah SWT maka coba sekali-kali kita merenungkan kemana diri ini akan kita bawa kemana diri ini akan berakhir ada yang orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta pada padahal dulu waktu di dunia dia adalah melihat Allah sebutkan dalam firman Waman a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan Orang paling dari mengingatku kata Allah SWT dari peringatan-peringatan Allah, dari beribadah kepada Allah SWT, maka baginya adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Pada hari itu dia berjalan dalam keadaan buta. Ya, di dunia saja orang buta kalau dia kebutaan di dunia beda dengan kebutaan di akhirat. Itu bisa dibantu dengan tongkat semen. Tapi kita lihat bagaimana orang berjalan tanpa pedoman dan dia tidak bisa membedakan kemana arahnya dan tidak tahu sedang memegang apa ya tapi kalau di akhirat dia terbentur ya benturan-benturan itu adalah azab baginya ya terbentur ke berbagai manusia-manusia yang ada saat itu dia terjalan tertatih dan dalam keadaan buta kalau Rabbi lima hasyatani a'ma dia berkata wahai Rabbku kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta Fakat kuntu basirah dulu aku punya mata yang sangat jelas, terang benderang ya di dunia. Tetapi ketika di dunia mata itu digunakan untuk apa? Ya, bukan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kauniyah dan ayat syariah Sehingga di akhir kala Allah bangkit dalam keadaan buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu adalah balasan terhadap perbuatanmu waktu di dunia ketika datang kepada engkau ayat kami lalu engkau melupakannya. Diperingatkan lupa melulu. Ya. Pada wakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini engkau kembali dilupakan. Wakadzalika najzi man asrafa. Demikianlah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa. Walam yu'min bi ayati rabbih dan tidak mau beriman dengan ayat Rabbnya. Wal adabul akhir asyadu abqa. Sungguhnya azab akhirat itu lebih keras dan lebih lama. Asyadu abku. Pernahkah kita merenungkan hal-hal ini? Nah, itulah renungan ketika berbangkit. Renungan lain adalah yang berikutnya. Ingat ketika catatan amal kita diserahkan. Akankah kita akan mengambil amalan kita itu? Dengan cara terhormat. Dengan cara yang mulia. Kita ambil dengan tangan kanan. Ataukah kita ambil dengan bentuk yang kecewa, dalam kondisi yang kecewa, dalam kondisi yang hina, itu mengambil dari arah belakang atau dari arah kiri. Pernahkah kita menggambarkan kondisi itu dan membayangkan diri kita saat itu? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yaqahu mansyura." Pada hari kiamat kami akan keluarkan untuk mereka kitab yang mereka temui dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa min nafsikal yawm alayka hasiba. Bacalah catatan amalmu. Ya, cukuplah dirimu yang menghitung pada hari itu. Lihat. Kamu hitung sendiri dosamu. Ya. Hitung sendiri kebaikanmu. Lihat di sana. Kamu bisa memprediksi kamu itu sebagai orang beruntung atau sebagai orang merugi. Maka Allah sebutkan, ya, kafa binafsikal yawma alaika hasiba Dirimu sendiri yang akan menghisap dirimu pada hari ini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang beruntung? Fa'amman utiya man utiya dalam ayat lain fa'amman man utiya kitab yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya pada hari itu akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Wa yanqalibu ahli masurrah. Pada saat itu dia setelah selesai hisab dia akan menemui keluarganya dalam keadaan wajah yang berseri-seri wajah yang berbahagia ketika dia lolos dengan hisab yang sangat ringan tetapi bagaimana dengan sebaliknya ada orang yang saat itu wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri adapun orang yang mengambil kitab atau diserahkan kitab melalui arah punggungnya ya belakang Fasaufaya yad'u thubura. Ketika itu dia berteriak, celakalah aku pada hari ini. Ya, inilah hari yang sangat celaka bagiku. Ya. Wa yasla sa'ira, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Innahu kan fi ahli masurra. Dahulu di dunia dia adalah orang-orang yang berbahagia dalam keluarganya. Nah, beda di dunia orang yang berpoya-poya dengan orang berbangga dengan senang-senang ya dalam keluarganya tanpa beribadah kepada Allah lupa dengan kehidupan akhirat namun berbeda dengan orang yang lain ketika di dunia dia hidupnya sederhana hidupnya biasa-biasa saja ya, tidak berpoya-poya tidak tersilaukan oleh dunia kembali dalam akhirat dia berbahagia kepada keluarganya maka ini adalah kebahagiaan mana yang akan kita pilih kebahagiaan yang singkat, kebahagiaan yang semu, atau kebahagiaan yang jauh di sana, yang lama, yang tidak akan terputus selamanya. Innahu yahur. Kenapa dia bengkian? Karena dia menyangka dia tidak akan pernah dibangkit. Ya. Dia di dunia ini seakan-akan tidak akan ada balasan untuk perbuatannya semena-mena dalam makan harta orang lain, dalam markah harta yang haram, berbuat seenaknya dalam pergaulannya, berbuat zina dan segala macamnya, pergaulan bebas, minum minum keras dan semacamnya. Dia puaskan seakan-akan hidupnya hanya di dunia saja. Kemudian itu renungan yang keempat atau kelima. Renungan berikutnya, ingatlah ketika melihat tempat peristirahatan terakhir atau boleh juga kita ingat ketika melewati siratul mustaqim sebelum kita memilih dua tempat yang terakhir ketika lewat di siratul mustaqim melewati jembatan yang berada di atas api neraka bagaimanakah kita saat itu akan melewati akankah kita melewati dengan sebagaimana sebuah Rasulullah SAW minum yamuru kalbark bagaikan kilat kamlam basar bagaikan kedipan mata atau kejawadil khail atau seperti kuda yang kencang larinya. Oh ada kuda yang masih masyan, ada yang berjalan, ada yang muhabbat, ada yang merangka, Ya, ada yang apa? Justru terjatuh tersangkut tangan ke, satunya atau kakinya tersangkut. Ya, ya muhabwan. Ada yang ini makdus benar ada yang tersungkur ke dalam neraka dan itu jembatan punya galalib kata Rasulullah SAW yang cangkok-cangkok ini menyambar siapa yang disuruh oleh Allah untuk dicangkok dan dicampakkan ke dalam api neraka bagaimana kondisi kita saat itu jika kita ingin selamat di syaratul mustaqim maka ikutilah syaratul mustaqim yang di dunia ini yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala agama Allah Subhanahu wa taala pelajari amalkan dan sampaikan kepada yang lainnya kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang perlu kita hisap diri kita adalah di manakah peristirahatan terakhir kita? Akankah di surga yang penuh dengan nikmat? Ataukah di neraka yang penuh dengan azab? Maka kita harus merenungi sedikit Yauma yadzakkarul insanu ma sa'ah. Pada hari itu manusia baru ingat apa yang telah dilakukannya. Ya. Oh, saya banyak dosa. Saya durhaka pada orang tua, saya durhaka pada suami, saya tidak mendidik anak saya, saya begini dan saya begitu, saya begitu. Sehingga pada hari itu di kondisi, kondisi manusia disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari ya dari saudaranya wa ummihi wa abih dari ibu dan ayahnya wa sahibati wa ini dari istri dan anak-anaknya likulli minhum yawma in sya'ni yuni pada hari itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing kaum muslimin para pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT selainnya kita merenungkan diri ini kemanakah akan berakhir apakah kita akan berada di tempat yang nyaman tempat yang aman, tempat yang bahagia, ataukah di tempat yang keluh kesah, bunda, dan penuh dengan kekecewaan, penyesalan. Para pendengar dan para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Wa burzatul jahim liman Saat itu diperlihatkan neraka jahim kepada orang yang akan masukinya. Fa'amma man ada adapun orang yang ketika di dunia melamposi, melampaui, hukum-hukum Allah ya tagha melampaui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di mana tempatnya wa asar hayat dunya dan lebih memilih kehidupan dunia lebih memilih kesenangan duniawi wa asar hayat dunya wa innal jahim hiyal ma'wa di mana tempatnya maka sungguh neraka jahimlah tempatnya ya dia Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada besaran Rabbnya dan mengendalikan melarang jiwanya dari mengikut hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun tempatnya adalah surga adalah tempat kembalinya. Kaum muslimin, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi ahli akhirat adalah kondisi-kondisi yang sulit kecuali bagi orang yang membawa perbekalan watazawwadu fa inna kharizat taqwa. Bersiaplah membawa perbekalan. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya hari akhirat. Ketika Rasulullah menggambarkan kepada Aisyah, menyampaikan bahwa manusia dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak sendal, ya dan seterusnya, terbuka auratnya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, arijal wa nisa, bagaimana laki-laki perempuan auratnya terbuka ya Rasulullah?" Tidakkah laki-laki akan melihat kepada perempuan, perempuan akan melihat kepada laki-laki saat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-amru asyad. Perkara hari itu Aisyah adalah urusan sangat luar biasa, nggak ada manusia berpikir untuk hal-hal yang lain-lain kecuali hanya menyelamatkan dirinya. Sebagian ulama menggambarkan kejadian akhirat itu bagaimana sulitnya ketika menghadapi yang sulit manusia tidak akan walaupun kondisi itu adalah kondisi yang mungkin terbuka untuk bermaksiat tapi manusia tidak akan berbuat maksiat dikondisikan oleh para ulama seperti kalau seandainya di dunia sekarang ini ini juga jawaban uh, bagi salah satu orang kafir antas mengatakan bagaimana Islam itu uh, apa namanya uh, melarang wanita dan laki-laki bercampur tapi kok saat tauf dan tauf itu bercampur laki-laki dan perempuan Tak tahu itu laki-laki perempuan. Maka ulama kita menjawab, kondisi orang bertawaf itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah SWT, sehingga dia tidak berpikir untuk hal-hal yang lainnya. Contohnya, pada ketika datang gempa. Saat gempa itu, banyak dan bahkan kejadian, ya orang keluar tanpa pakaian. Mungkin perempuan, mungkin laki-laki. Mungkin sedang mandi dan seterusnya ya keluar dia diceritakan masyarakat masyarakat yang melihat yang mengalami kondisi ini disebutkan banyak yang keluar dalam keadaan yang tidak menutup aurat ya karena saat itu adalah kondisi yang genting ya mungkin bagi hal yang sedang terjadi tapi tidak ada satupun saat itu manusia ingin melihat mencari perempuan-perempuan yang keluar tidak berpakaian tapi manusia justru lari menyelamatkan dirinya masing-masing ya tidak ada saat itu orang mencoba mencari-cari Eh, melihat-lihat ya orang-orang yang keluar tanpa aurat, eh, menutup auratnya. Tapi justru manusia tidak berpikir ke arah demikian. Demikian pula saat melihat azab Allah. Demikian pula saat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpikir hal-hal yang lain. Walaupun ya, kondisi yang ada sekelilingnya itu adalah ya tidak sewajarnya. Seperti mana di akhir kelak. Manusia demikian dahsyatnya keadaan saat itu manusia tidak lagi berpikir ke arah-arah untuk memuaskan hawa nafsunya. Walaupun kita dibangkit dalam keadaan yang tidak berpakaian. Dan itulah kondisi betapa bayangkan dahsyatnya nanti. Saudara lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anak. Kenapa? Karena takut akan dituntut. Karena takut akan diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang menjadi tanggung jawab mereka. Para musa, dan para pendengar yang Allah SWT. Itulah kilasan sedikit renungan di akhir tahun ini yang perlu kita dalami. Sebelum kita tutup, kita tidak boleh mungkin tahun yang 2013 atau tahun 1434 penuh dengan amal yang banyak kita lakukan. Rajin ke majlis ilmu, rajin kiamulil, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Tapi perlu kita ingat, jangan sampai ditipu oleh syaitan. Karena syaitan sangat mudah menggoda kita. Sehingga kita nanti digoda oleh syaitan. Kamu sudah banyak beramal. Tabunganmu sudah banyak. Tidak apa. Untuk tahun ini kamu adalah sedikit meluangkan waktu untuk berhura-hura. Untuk mencari dunia. Untuk sedikit menikmati kesenangan duniawi. Jangan. Orang yang beribadah banyak, jangan cepat, terlalu percaya diri. Harusnya dia berasa ar-ar cemas. Sebagaimana sifat orang-orang beriman beramal soleh yang banyak disuntuk, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah beramal soleh, berikan apa yang telah dilakukan di amal-amal soleh, wa qulubuhum wajila, hati mereka tetap saja harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka yakin akan kembali kepada Rabb mereka. Siapa mereka itu? Ulaika yusailuna fil khair. Ulaika yusari'una fil khair. Itulah mereka yang harap cemanya orang yang segera melakukan amal-amal yang baik. Wahum laha sabiqun dan mereka untuk melakukan amal baik itu orang yang sangat cepat antusiasnya. Mengerjakan dengan segera. Ya. Jadi orang yang harap cemas itu adalah orang yang memiliki apa namanya? amal yang banyak. Jangan sampai dia oh, ditipu oleh syaitan ya. Tapi kita Mungkin ada amal-amalan kita yang soleh yang kita lakukan, ada hal yang menghambat untuk diterima. Jadi sehingga kita ditipu oleh syaitan, sehingga kita bergantung kepada amalan tersebut dan membuka peluang untuk berbuat hal-hal yang dan yang dapat menghapuskan dan mengurangi amal kita tersebut. Karena kata Rasul al-amal bil khawatim. Amal itu adalah dari bagaimana penutupnya. Jadi oleh sebab itu maka dalam hadis uh, yang disebutkan dalam hadis Mas'ud, maksud menyebutkan ini wa inna hadakum la amalu bi amal jannah hatta ma yakunu bainahum baina illa dhira. Seseorang kalian mungkin adalah orang yang beramal dengan ahli jannah sampai tidak ada jarak antara dia dan surga itu kecuali hanya satu hasta saja. Wa ya'malu bi ahli nar fa yadkhuluha. fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi ahli nar fa yadkhuluha. Lalu dia datang takdir lalu dia berbuat dosa dan memasuk beramal dengan perbuatan ahli neraka dia masuk neraka. Di antara hikmah hadis ini adalah agar kita jangan tertipu dengan amal soleh kita ya sehingga kita sudah menjamin diri ini masuk surga wala tuzaku ampusakum jangan kalian merasa suci diri ya Allah Subhanahu taala tapi kita selalu harap-harap cemas sebaliknya jika hari-hari berlalu tahun-tahun yang lalu yang kita kita lewati penuh dengan hal-hal yang hitam, perbuatan yang kelam, dosa-dosa, maksiat, kemungkaran. Kita juga tidak boleh tertipu. Selagi hayat di kandung badan masih ada kesempatan. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, kesempatan untuk bertobat, pintu tobat masih terbuka. Maka Allah pesan kepada kita, La taqnatum rahmatillah dengan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita, ya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah menganiaya diri mereka dengan berbuat dosa, la taqnatu rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari azab Allah. Karena setan akan menggoda kita. Masya Allah. Sekarang kamu pura-pura bertakwa kamu sudah memuaskan hawa nafsunya berbuat dosa yang begitu banyak Allah tidak akan mengampuni dosa buat apa kamu sujud ruku tidak ada artinya dosa kamu sudah begitu banyak ya jangan kita mudah ditipu oleh setan sungguh Allah maha pengampun maha penyayang maha penerima taubat La taqtumu rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan kalian putus asa dari Allah, sungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Innahu wal ghafur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali kepada Rabbmu dan tunduklah kepadanya. Min qabli ayatakumul adab Sebelum datang kepada kalian azab. Thumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak bisa lagi tolong. Sebelum datang azab, saatnya kita memperbaiki diri kita. Sebelum datang maut, saatnya kita memperbaiki amal kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian itu Al-Quran Karim. Ya, ma'unzila ilaikum rabbikum min qabli ayatikumul adab. Ikutilah apa yang telah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian adab. Baktatan secara tiba-tiba. Wa antum la tasyaun kalian tidak mengetahui, tidak merasakan. Jadi jangan kita tunda-tunda taubat kita. Ya, nggak tahu. Malam tadi, malam ini nanti kita ada termasuk orang yang sudah dijemput oleh malaikat maut bisa saja datang gempa, bisa saja datang tsunami, ini baktatan, kematian yang secara tiba-tiba. Dan betapa banyaknya, mungkin saja kita keluar dengan kendaraan kita tanpa apa, langsung adalah akhir yang dari hidup kita. Dan seterusnya. Karena sebelum datang datang azab yang secara tiba-tiba, saatnya lah kita dan kita tidak menyadari kata Allah SWT, maka sebelum itu datang, marilah kita perbaiki diri kita, amal kita dan ilmu kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata antakulu nafsun ya hasrata lalu nanti berkata aduh aduhai betapa celakanya hidup ini. Alam fartu fi jamillah dari apa yang telah aku lalaikan terhadap hak-hak Allah. Wa in kuntu minal sakhirin. Dulu aku termasuk dunia orang-orang yang perolok-olokan memperolokkan orang-orang yang berjenggot, memperolok-olokkan orang yang bercadar, memperolok-olokkan yang rajin ngaji, memperolokkan orang-orang yang rajin sholat, dan seterusnya, sok soleh. Oh, sekarang kamu begini. Dan memang banyak rintangan bagi orang bertobat, teman-temannya akan memperolok-olokkan seterusnya. Ya, maka kita harus bersabar. Nah, itu ini adalah ancam bagi orang yang perolok juga kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang menjalankan agama Allah. Jangan diperolokkan. Wa in kuntum di antara sebut di sini menyesal adalah karena dia memperolok-olokkan orang-orang berada di atas sunnah, orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid. Demikian para pemirsa, moga jelas ini adalah dapat kembali mengembalikan kita semua kepada jalan yang lurus, membuka hati kita untuk kembali kepada Allah dan juga eh, tidak membuat hati kita merasa telah puas dengan amal-amalan soleh yang telah kita lakukan tapi kita adalah sentiasa berusaha eh, berusaha untuk istiqamah dalam agama ini bagi yang telah berada di atas kebenaran dan sunnah. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih belum adalah saatnya sekarang ini kita untuk kembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda lagi. Kita tidak tahu apakah hari ini akan sampai kita tutup setelah teman-teman hari atau adalah kita akan dijemput sebelum teman-teman hari. Para pemirsa yang rahmati Allah itulah yang dapat kita sampaikan seperti ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri yang menyampaikan dan juga bagi para pendengar dan para pemirsa semuanya. Demikian Terima kasih atas segala perhatian dan maaf segala atas segala kekurangan. Ya. Nah, sekarang Jazakallah atas penjelasan yang telah disampaikan Insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya, Dari pembahasan renungan di akhir tahun yang sengaja tema ini diambil yang di masyarakat uh, kita di negeri ini yang tercinta uh, Banyak yang tertipu dengan perayaan tersebut yang tentunya ya, kami tidak meyakini perayaan tersebut merupakan perayaan dari Islam karena perayaan dari Islam merupakan hanya dua yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang uh, di mana perayaan tersebut ya banyak kaum muslimin berhura-hura dan eh, membuang uh, harta-harta mereka secara sia-sia. Dan selanjutnya bagi uh, Anda para pendengar ataupun pemirsa Roja TV yang ingin bertanya langsung ya berinteraktif bersama Ustaz Dr uh, Ali Musri Senjan Putra di 021 8236543 ya, atau di layanan pesan singkat di 0813 1777-6543 Kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silahkan sudah masuk ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Kartini di Bekasi. Silahkan Ibu Kartini. Ya, saya ingin tanya Ustaz. Ini apakah ada doa-doa khusus di antara awal tahun dan akhir tahun? Iya, itu saja Ibu ya. Iya, terima Baik. kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartini. Ya, semoga Allah SWT menjaga Ibu di atas sunnah dan juga diberi kemudahan bagi keluarganya untuk ya mengamalkan sunnah ini uh, dan juga memiliki semangat untuk belajar agama yang mulia ini uh, selama yang kami ketahui sesuai eh, dengan ilmu kami kita tidak menemukan bahwa Rasulullah SAW ada mengajarkan doa-doa tertentu ketika mengakhiri tahun atau mengawali tahun ya tidak ada kita temukan ya ada atau ibadah-ibadah tentunya ya apalagi tadi disempat, ya justru ada orang menutup akhir tahun dengan dosa dan memulai awal tahun baru juga dengan dosa ini adalah suatu kerugian makanya dari materi yang kita sampaikan tadi adalah hendaknya renung bagi kita jangan ditutup tahun kita dengan dosa dan jangan pula buka lembaran tahun baru ini dengan dosa kita sesungguhnya bertambahnya tahun bukanlah berarti bertambahnya umur kita tapi adalah semakin dekatnya kita kepada pintu kubur kepada kematian kita walau alam jadi tidak ada doa-doa khusus ketika akhir tahun ataupun di awal tahun Allahu alam Ya, baik terima kasih banyak Jazakallah khair dan demikian untuk eh, Ibu Kartini yang berada di Bekasi. Baik selanjutnya yang kedua silakan di 0218236543 masih di layanan telepon yang uh, di belakang eh, Ibu Kartini silakan halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Rizal di Singkawang Ustaz. Pak Rizal di Singkawang Kalimantan Barat ya. Ya, ya Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Apakah jika seseorang menjalankan ibadah yang menyelisihi sunnah, padahal dia tahu Ustaz, tapi dia masih melakukan dengan alasan tidak enak atau toleransi. Apakah ini bisa dikatakan termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah? Ya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih dari Pak Rizal dari Singkawang. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada beliau. Uh, tentu memang menyedihkan memang jika dia sudah mengetahui dalil-dalil lalu dia berani uh, menentang sunnah Rasulullah dengan alasan malu, dengan alasan terlansi Ya, kok kepada Rasulullah tidak toleransi dia? Harusnya toleransinya kepada Rasulullah, iya. bukan kepada tetangga, kepada apa ya? Toleransinya kepada yang hak, bukan kepada yang batil harusnya. Ya, itu yang harus dilakukan seharusnya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Sebenarnya surat Al-Ahzab. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu apabila Allah dan Rasul memberikan sebuah keputusan baik tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang muamalah, apapun saja, dia punya pilihan lain. Dia punya pilihan lain. Nah, ini tidak boleh. Dan juga jangan sampai termasuk pada firman Allah, "Idza qila hum muttabi'u ma anzalallah, qalu bal bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana." Ya, ketika dikatakan mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka katakan kami hanya ikuti budaya-budaya nenek moyang kami dan masih banyak ayat-ayat yang menegaskan ya di antaranya yahdharil ladzina khalafu an amri an tusibum fitnah aw yusibuhum adzabun alim Enggaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Nanti dia akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih. Ini ada dua fitnah dan azab pedih. Bisa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah di dunia dia. Terjerumur dengan perbuatan kesalahan kesehatan dan jauh dari sunnah. Ya, di akhirat balasannya adalah azabun alim. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tuntunan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan selayaknya adalah kita itu tidak perlu segan dan tidak perlu malu ketika kita menegakkan sunnah. Justru kita segan dan malu adalah ketika menegakkan bid bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu atas uh, penjelasannya. Demikian